pada hari ini kita masih lanjutkan apa yang kita bahas pada Rabu yang lalu, khususnya berkenaan dengan hadis yang Februari dibawakan oleh salah, salah seorang ikhwan dalam pertanyaannya, yaitu uh, berkenaan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> Inna Allah Inna Allah la Inna Allah la yu'ayyidu hadha din bi fajir atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang artinya sungguhnya Allah masih menguatkan din ini melalui orang-orang yang berbuat fajir atau orang-orang yang berbuat maksiatan. Nah, kemudian ikhwan Allah telah dijelaskan berarbu yang lalu bahwa kefajiran yang dimaksud di situ adalah kefajiran salah satu jenis kefajiran atau fujur yaitu fujur yang uh, kefajirannya atau fujurnya itu berdampak kepada diri si pelaku sendiri bukan kefajiran yang berdampak menjadi kemudurutan kepada kaum muslimin. Jadi ada dua kemaksiatan, ada dua fujur. Yang pertama fujur yang hanya berdampak pada pelakunya saja. Yang kedua adalah fujur yang bisa berdampak kepada kaum muslimin yang lain. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi itu adalah fujur yang terbatas berdampak kepada pelakunya saja. Tidak sampai berdampak kepada kaum yang lain. Artinya adanya seseorang yang dapat kefajiran atau kemaksiatan, kemungkaran dalam suatu soft, dalam suatu soft mujahidin, dalam suatu soft uh, eh, Abdul harokah Islamiyah, ini sepanjang kefajirannya atau kemaksiatannya itu hanya sebatas berdampak kepada dirinya sendiri, maka tidak menghalangi adanya nasr dari Allah SWT. Itulah yang dimaksud dengan hadis tadi itu. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hamal rahimahullah. Satu ketika Imam Ahmad bin Hamal rahimahullah ditanya, عن رجلين يكونان أميرين في الغزوة وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف وأيهما يجزى فقال أما الفاجر القوي فقوة للمسلمين وفجره على نفسه وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيجزى مع القوي الفاجر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين برجل فاجر ورؤيا بأقوام لا خلاق لهم وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب لمن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده ini dinukil oleh Ibnu Allah dalam majlis fatwanya. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya, tentang dua orang yang menjadi amir dalam suatu gozwah, dalam suatu uh, pertempuran. Salah seorang di antara mereka itu Kowiyun fajir. Kuat tetapi pelaku kefajiran. Kuat tetapi berbuat kemaksiatan. Dan yang lain, soleh tapi doaif. Orangnya soleh tetapi lemah maka Imam Ahmad ditanya, bersama siapa di antara dua orang itu harus ikut, harus berjihad? Maka beliau menjawab, orang yang fajir tapi kuat, maka kekuatannya bagi muslimin dan kefajirannya untuk diri sendiri. Adapun orang yang soleh tapi lemah, maka kesolehannya untuk dirinya dan kelemahannya berdampak atas kaum muslimin. Maka berjihadlah bersama orang yang kuat walaupun fajir. Sungguh Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menguatkan diri ini dengan orang yang fajir. Dalam riwayat lain dikatakan dengan kaum yang tidak punya perilaku yang baik, tidak punya akhlak yang baik. Walaupun dia itu fajir. Tetapi dia lebih utama dalam kepimpinan dalam kepimpinan harb, dalam kepimpinan jihad dibanding orang yang lebih soleh dalam masalah din, tetapi tidak bisa menutup, tidak bisa, tidak bisa uh, mengatur, ya, tidak bisa mengatur Eh, pentadbiran dalam masalah jihad fisabilillah. Jadi dari sini ikhwan Allah ada perkataan pembatasan dalam kalimat Imam Ahmad bin Hamzah rahimahullah yaitu wa fujuruhu ala nafsi. Di kalimat wa fujuruhu ala nafsi ini ini menunjukkan ada dua bentuk kefajiran. Ada fujuruhu ala nafsi ada fujuruhu al muslimin. Jadi yang dimaksud dengan kefajiran atau fujur yang masih bisa ditolerir sehingga masuk di dalam hadis innallaha yu'ayyidu hadzal jin birajul fajir adalah jenis fujur yang hanya berdampak atas dirinya sendiri bukan fujur yang berdampak atas kaum muslimin yang lain, atas barisan mujahidin yang lain. Apabila fujurnya itu berdampak kepada muslimin yang lain, kepada barisan mujahidin yang lain, maka hasilnya bukan ta'id, bukan ta, bukan ta'iduddin, tetapi justru hazimah. Sehingga tidak berlaku tidak berlaku sabda Nabi atau tidak terwujud sabda Nabi, "Inna Allah yu'idu hadzal din birojil fajir." Ta'id Sayyiduddin Birojil Fajir terikat kepada sifat fajir yang fujuruhu ala nafsi. Ya, fujuruhu ala nafsih. Bukan fujuruhu ala muslimin. Apabila fujuruhu ala muslimin, terjadilah hazimah. Sebagaimana pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu perang Uhud. Di dalam perang Uhud disebutkan bahwasanya azimah yang terjadi itu disebabkan karena Arumas sebagian besar daripada pasukan pemanah yang ditempatkan Nabi di suatu bukit dan diperintahkan agar supaya jangan turun apapun yang terjadi Ternyata turun begitu melihat kaum musyrikin Mekah itu kelihatan kalah. Kemudian mereka menyiapkan banyak gonimah. Mereka kemudian turun ke bawah menyangka bahwasanya perang telah usai. Padahal perintah Nabi jangan turun. Kecuali beliau tindakan turun. Nah ini mereka bermaksiat, berbuat kemungkaran, dalam arti kata, mereka tidak mentaati perintah Nabi. Maksiat kepada Rasul. Maksiat kepada Rasul itu adalah kefajiran. Itu fujur. Dan fujurnya ini bukan hanya terbatas kepada pelakunya saja dampaknya. Tapi berdampak kepada muslimin yang lain. Yaitu dampak muslimin yang lain dalam arti kata posisi strategis daripada pemanah ini menjadi kosong, tidak ada yang backup dari belakang dari kaum muslimin yang bersama Nabi. Akibatnya pasukan kafir Quraisy bisa manuver dan banyak kaum muslimin yang tunggang langgang karena manuver daripada pasukan musyrikin Quraisy. Sehingga 70 orang sahabat menjadi syuhada. Di antaranya paman beliau Hamzah bin Abdul Talib radhiyallahu anhu. Dan beliau sendiri luka. Ya. Giginya patah. Sehingga Allah Ta'ala menyebut hatta idza fasaltum wa tanaza'tum fil amri wa saytum min ba'di ma arukum ma tuhibbun hingga kalian itu fasiltum hingga kalian itu salah dalam tafsir lain dikatakan pasal itu arjuben Hingga kalian itu menjadi kecut. Kecut terus lari tunggang langgang. Ya. Dan kalian berselisih di dalam perintah. Menyelisih perintah Nabi. itu Dan kalian bermaksiat. Nah ini maksiat di sini maksiat yang berdampak kepada muslimin yang lain. Tidak hanya dirinya. Dirinya juga berdampak pada dirinya yaitu perbuatan dosa plus berdampak kepada muslimin yang lain. Min ba'di ma arakum Sesudah apa yang uh, diperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai, yaitu kemenangan yang sebentar dan gonimah yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian ada lagi salah satu penyebabnya juga minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang menyukai dunia dan di antara kalian ada yang menyukai akhirat. Dunia di sini adalah dunia di sini adalah kemenangan fisik material yang sesaat dan berima. tertikat tergoda oleh gonimah minkum mayridul dunia wa minkum mayridul akhirah. Di antara kalian ada men mengendaki dunia dan dari kalian ada mengendaki akhirat. Saya teringat ikhwan fidakumullah peristiwa pada zaman kini itu apa yang terjadi pada mujahidin Abu Sayyaf di Filipina sana ya. Jadi suatu ketika mereka berhasil dimenangkan Allah SWT ketika mereka menyerang satu kota namanya kota Ipil. Kota Isil itu kota yang banyak bank-banknya. Nah, mereka kemudian menyerbu kota Isil dan berhasil uh, menguras uang bank yang ada di kota itu, beberapa bank, bukan satu bank tapi banyak. Kemudian mereka uh, bawa mah itu. Tapi sesudah itu banyak di antara mereka setelah dibagi dunia dapat mah. banyak di antara mereka ini terus beralih ya langsung Burimah tadi dipakai ongkos ke Malaysia ya kemudian berdagang di Malaysia buka toko dan lainnya untuk modal jadi selesai di situ saja amal jihadnya selesai di situ saja maka setelah itu terjadi lagi peristiwa kebalikannya mereka terkepung. Sehingga pada akhirnya Abu Sayyaf sendiri kemudian terkepung dan akhirnya beliau terbunuh dalam satu rumah sebagai syahid nahsabuhu wallahu asibuhu. Ini dampak daripada hubud dunia tadi itu. Dampak daripada ada di antara mereka yang hubud dunia akan menghasilkan adanya fasal. Ini, ini, ini contohnya ya. Kemudian di dalam perang Uhud, saya eh, dalam perang Hunain, dalam perang Hunain itu peristiwa perang yang terjadi sesudah Fatah Mekah. Dalam tafsir dikatakan bahwasanya jumlah kaum muslimin pada waktu itu 12.000 orang. Sementara jumlah musyrikin Hawazin dan kabilah yang bergabung dengan mereka itu 4000. Jadi kaum muslimin sebentar patah Mekah mendapat tambahan kekuatan daripada orang-orang Tulako, yaitu penduduk Mekah yang di, diberi amnesti oleh Nabi, masuk Islam, ikut juga bergabung, ditambah kabilah Arab yang lain-lainnya sekitar Mekah, menjadi jumlahnya ribu, Sedangkan musuhnya ribu orang. Melihat rasio yang lebih banyak ini, maka di antara kaum muslimin itu ada yang kemudian meyakini dengan jumlah yang banyak ini kita pasti menang. Maka sebagian dari mereka mengatakan lan yughlabal yaum min qillah. Sekali-kali hari ini kita tidak akan terkalahkan karena jumlah yang sedikit. Sehingga mereka menyandarkan kemenangan itu bukan kepada Allah SWT, tetapi menyandarkan kepada jumlah kekuatan fisik yang ada pada mereka. Yang lebih berlipat ganda daripada musuh. Bukan waman nasru illa min indillah. Tetapi an-nasr dari jumlah mereka ini. Maka Allah SWT memberikan pelajaran ternyata pasukan Hawazin bisa menyebabkan sebagian besar daripada kaum muslimin lari ke uang langgang tinggal tinggal Nabi dan segelintir orang saja sekitar 80 orang saja dari 12.000 orang tinggal 80 atau 100 orang saja yang bertahan dari 12.000 orang maka disebutkan dalam Al-Quran Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawman hunain id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat 'alaykum ardu bima rahabat summa walaitum mudbirin. Tersungguh Allah telah menolong kalian di banyak tempat pertempuran dan pada hari Hunain ada pertempuran Hunain ketika kalian sujud dengan bilangan yang banyak dari kalian. Kalian merasa Ujuk merasa merasa terkagum-kagum. Sebagaimana tadi disebutkan, perkataannya yaitu tidak akan kita kalah hari ini. Karena jumlah sedikit jiwa kita sekarang jumlahnya sudah banyak. Ini Ujuk. Tetapi jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat bagi kalian. Bumi terasa sempit atas kalian, kemudian walaitum mudbirin, ya. kalian lari tunggang langgang. Walaupun sesudah itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan, Memutar sakinah atas Rasulnya dan orang beriman bersamanya dan menemukan bala tentara dari para malaikat. Jadi pada akhir pertempuran, kaum muslimin yang menang. Tetapi sempat lari tunggang langgang sempat itu murjirin Ini sebabnya, yang kita bahas adalah sebabnya. Mengapa? Karena ada kefajiran. Karena ada kemaksiatan, yaitu kemaksiatan ujub tadi ini. Kemaksiatan dalam arti kata, akidah tawakalnya merosot. Ini persoalannya. Dan ini mengakibatkan dampak bagi muslimin yang lain. Sehingga Yuhan di sini Allah, hendaknya kita eh, berhati-hati atau mewaspadai ya. dalam arti kata hendaknya kita di dalam memperjuangkan Islam ini atas dasar ikhlas, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aidat imani itu sangat penting. Iqdat imani. Jangan sekedar iqdat madi. Iqdat imani adalah iqdat selain iqdat madi. Iqdat imani persiapan iman. Persiapan yang meningkatkan iman kita dengan ibadah, dengan takarub kepada Allah SWT, dengan memperbanyak uh, bukan hanya yang faridoh, tetapi juga yang nawafil, kemudian menjaga hubungan dengan sama ikhwan, menjaga lisan, tidak mengadakan perkataan-perkataan yang mungkar, tidak gibah, tidak, tidak namimah, tidak uh, tidak menghina melecehkan muslim saudaranya muslim yang lain ini tidak imani semua jadi tidak mengandalkan hanya pada idat madi yaitu berupa persiapan fisik merekrut orang sehingga jumlahnya juga lumayan keterampilan-keterampilan eh, apa namanya askari sarana prasarana fisik dana nah ini idat madi namanya idat madi juga perlu tetapi jangan sampai menjadi andalan utama kemudian mengabaikan idat imani justru idat imani itu menjadi fondasi untuk melaksanakan idat madi dan itulah membedakan mereka yang berjihad li'la kalimatillah dengan yang bukan. So kalau Hidat madi ini bukan hanya muslimin. Di Amerika Latin sana, orang-orang komunis, para kartel narkoba itu juga melakukan. Mereka melakukan persiapan fisik. Mereka ada latihan, mereka ada sarana-prasarana alat-alat pertempuran dan segala macam. Tapi imannya nggak ada. Jadi ibadah iman inilah yang kamu membedakan apakah seorang doli enak ini atau bukan. Ini persoalannya. Nah kemudian dalam ini Rojul Fajir itu bisa berposisi sebagai pimpinan atau sebagai yang dipimpin. Ada dua kemungkinan. Sebagai pimpinan, sebagai amir, sebagai kohit, atau sebagai yang dipimpin, sebagai anggota biasa. Yang tadi disebutkan jawaban dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah adalah berkenaan dengan yang berposisi sebagai amir yang berposisi sebagai koi di dalam suatu uh, ah, Jawabannya seperti tadi. Apabila Rujul Fajir ini adalah sebagai anggota biasa, maka tentu lebih mudah. Ya. Lebih mudah untuk diseleksi, lebih mudah untuk diganti sama yang lain. Kalau posisi pimpinan, posisi amir mungkin agak sulit. Apalagi kalau dia punya pengikut. Sehingga pertimbangannya seperti jawabannya Imam Ahmad bin Ammar rahimahullah tadi itu. Tapi sebagai anggota, bisa saja tidak diikutkan. Bisa saja tidak disertakan. Atau tidak saja, bisa saja tidak diberi amanah. Apalagi kalau sudah nyata-nyata, sebelumnya itu ada bukti-bukti, tanda-tanda bahwa yang bersangkutan itu hanya istilah orang sekarang ini bikin retek saja. Bahkan ada tanda-tanda uh, eh, merusakkan barisan. Maka jangan ragu-ragu untuk tidak diikutkan. Jangan ragu-ragu untuk tidak diikutkan. Hmm. Saya akan akan ungkapan ya, bagaimana eh, perkataan para ulama dalam masalah ini. Yaitu apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni beliau menyebutkan wala yastashibu al-amiru ma'ahu mukhdilan wa huwa alladhi yuthabbitu an-nasa 'ala al-ghazwi wa yuzahiduhum fil khuruj ilayhi wal qital wal jihad مثل أن يقول الحر والبرد شديد والمشقة شديدة ولا يمن هزيمة هذا الجيش وأشبه هذا Ini yang pertama. Artinya, dan janganlah seorang amir, ini ya posisinya, posisinya adalah orangnya sebagai anggota ya. Maka janganlah seorang amir mengangkat atau meng mengikutsertakan mukhbilan. Mukhbil. Siapa itu mukhbil? Mukhbil adalah dia yang yusabbitun nasa ala gozwi. Uzahiduhum fil khurus ilaihi. Dan selanjutnya. Yang artinya, mukhdil ini adalah orang yang me, apa, menggembosi orang-orang untuk berjihad Bismillah. Orang-orang yang me, me, me, menangguh-nangguhkan keberangkatan orang. Seperti misalkan mengatakan, wah ini udaranya panas, panas banget, ngapain kita ini panas-panas begini keluar. Atau ini udaranya dingin banget. Atau ini sangat meletihkan, meletah, melelahkan dan segalanya dan segalanya sejenis itu. Ini namanya mukhdir. Yang kedua, wala murjifan kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala murjifan. Wa huwa alladhi yaqul halakat syariatul muslimin wa ma lahum madad wa la bil kuffar wal kuffaru lahum quwwah wa madad wa sabr wa la yusud lahum ahad wa nahu hada. Yang kedua adalah golongan yang sifatnya yang punya karakter murjif. Siapa itu murjif? Murjif ini adalah dia yang mengatakan telah hancur, telah binasa ini pasukan kaum muslimin. Mereka tidak punya lagi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi orang-orang kafir. Sementara orang kafir itu sangat kuat dan eh, sarananya lengkap. Mereka lebih hebat, lebih ampuh, lebih tahan dan sejenisnya. Ini murjif namanya. Maka murjif juga jangan disertakan. Kemudian wala man yu'inu al-muslimina bi tajassus lil-kuffar wa itla'ihim al-awrat muslimin. Dan juga tidak menyertakan orang yang membantu orang kafir. Seperti berperan sebagai tajasus. Yaitu sebagai eh, mata-mata. Kemudian membocorkan aurat kaum muslimin. Nah, ini juga Daya seorang amir tidak mengisertakan yang Eh, nyata-nyata terbukti seperti itu. Walaman man al-adawata bil muslimin wa yasabil fasad. Dan juga tidak menyertakan orang yang selalu melakukan atau selalu me, memicu konflik dan permusuhan di antara kaum muslimin dan menyebarkan kerusakan. Seperti misalnya maka mereka yang hari-harinya punya karakter suka mengadu domba antar ikhwan. Ya. Ikhwan yang satu dihasut, membicarakan ikhwan yang lain sehingga terjadilah perselisihan di antara ikhwan. Jadi bukannya berusaha didamaikan, dipersatukan, tapi justru dipecah belah. Dengan melakukan gibah, namimah, dan sejenisnya itu. Atau dalam bahasa sekarang, menghasut. Nah, ini juga karakter yang sebenarnya tidak ada dalam soft ya bisa dirilah. Nah, ini semua mukdil, murjid, ya. Kemudian eh, man muslimin ditajasus kufar, kemudian man yuqya adawa adawat muslimin ini adalah kefajiran semua ini adalah tidak lain hujur ini kemungkaran ini kemaksiatan jelas tapi jenis kefajiran kemaksiatan yang tidak hanya berdampak pada pelakunya saja tapi juga berdampak kepada muslimin yang lain nah ini tidak bisa ditolerir, tidak bisa dipakai hadis Inna Allah yu'aidu hadadin birodil fajir. Tidak bisa masuk ke sana maknanya. Ya, tidak bisa masuk ke sana. Uh, maka Allah Ta'ala memperingatkan walakin kari Allah bi'atahum walakin kari Allah bi'atahum fatabbathum wa qila udu ma'al qaidin لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولعودوا خلالكم يبغونكم الفتنة dan akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka mereka di, di, di ditangguhkan keberangkatan mereka dan dikatakan kepada mereka duduklah bersama orang yang duduk dan kalau mereka keluar bersama kalian tidaklah mereka menambah melainkan kerusakan saja ya membuat kerusakan kebinasaan di antara barisan kaum muslimin dan mereka mencari-cari fitnah terus Nah ini sehingga ada dua karakter kefajiran, ya, ada dua karakter kemungkaran. Yang satu bisa ditolerir, yang satu tidak bisa. Yang bisa tolerir adalah yang hanya berdampak pada pelakunya saja. Sementara yang bisa tolerir, yang tidak bisa tolerir adalah yang bisa berdampak kepada muslimin yang lain. Kemudian kalau tidak Allah, uh, walaupun hanya berdampak kepada diri sendiri, maka hendaknya kita mengingatkan ya, bahwasanya itu bisa membatalkan jihadnya, pahala jihadnya. Hati-hati, eh, jangan sampai eh, walaupun katakanlah, jadi jangan punya pengertian Inna Allah hadadin birojul fajin itu seolah-olah ini justifikasi, legitimasi bahwasanya uh, mereka yang masih yang masih apa namanya terlibat dalam perbuatan kemungkaran itu merasa terjustifikasi oleh hadis ini sehingga dia uh, terus melakukan kemungkaran ya terus melakukan kemaksiatan dengan alasan hadis ini bukan begitu maknanya ya. hadis ini maknanya bukan menjustifikasi atau membenarkan kemaksiatan kemungkaran yang dilakukan oleh seorang ikhwan atau seorang mujahid. Sehingga walaupun dia berbuat kemaksiatan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan bermaksiat, tapi yang penting jihad. Nggak boleh begitu, ini pengertian yang salah. Ya. Bukan itu mana di sini. Tapi mananya seperti yang tadi diperangkan Dan bagi mereka yang masih melakukan kemungkaran kemaksiatan, walaupun ikut berjihad, bisa ingatlah ingatlah suatu uh, asar ya, yaitu uh, apa yang dikatakan oleh Ummul Walad Zaid bin Arqam, Ummul Walad Zaid bin Arqam berkata kepada Aisyah wanha, Ya Ummul Mukminin, ini ibta'atu min Zaid bin Arqam gulaman ila atok بثمانمائة درهم نسيئة ثم ابتدعته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة بئس ما شريت bisa ma'ishtarik. Akhbari Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah SAW ila ayyatub. Ya. Artinya ada seorang umu Walad Zaid bin Arkom, eh, sahabat Zaid bin Arkom ini umum umum walatnya. Mulat itu maknanya adalah uh, beliau ini hamba sahaya daripada Zaid bin Arkom kemudian eh, berhubungan dengan zikir akal sehingga sampai menghasilkan anak. Ya. Itu disebut umuwalat. Jadi umul walad zikir akum ini berkata kepada umul mukminin Aisyah anha, sesungguhnya aku ya, aku e, menjual menjual seorang budak kepada Zaid bin Arkom dengan harga 800 dirham secara kredit. Kemudian aku beli lagi dari Zaid bin Arkom itu 600 dirham secara tunai. Ini persoalan kemaksiatan yaitu jual beli riba. Yaitu riba yang namanya al-ainah. Riba al-ainah. Muamalah riba jenis yang enak ini, hibah yang enak ini. Jadi uh, menjual dengan kredit, ya, menjual kredit dengan harga 800 dirham, terus dibeli lagi dengan cash 600 dirham. Nah, maka kan ada kelebihan 200. Nah ini uh, jadi oleh Aisyah Anha dikatakan celaka apa yang kamu beli, celaka apa yang kamu jual, buruk yang buruk apa yang kamu jual dan buruk apa yang kamu beli. Kabarkan kepada Zaid bahwa dia telah membatalkan, ya, menyanyiakan jihadnya bersama Rasulullah kecuali kalau dia bertobat. Nah, kita perhatikan bagaimana perkataan Aisyah Wanha di sini. Kabarkan kepada Zaid bin Akom karena Zaid bin Akum terlibat dalam jual beli ina ini, bahwasanya dia apalah jihadahu ma'a Rasulullah SAW fil ayatu. Dia sungguh telah menyanyiakan jihadnya bersama Rasulullah kecuali dia bertobat. Maka ya Allah, janganlah kita menyanyiakan, jangan menghapus pahala jihad yang sudah dilakukan. Zaid bin Arqam ini perlu diketahui, beliau itu dari kecil beliau termasuk di antara sahabat yang ditolak oleh Nabi untuk ikut perang Uhud karena umurnya masih kecil. Umurnya masih di bawah 15 tahun. Beliau bersama Usama bin Zaid, bersama Ibnu Umar dan lainnya beberapa orang anak-anak yang masih anak-anak ingin ikut jihad perang Uhud oleh Nabi dilarang karena masih anak-anak. Ya. Bayangkan dari kecil itu sudah sudah kubul jihad jadi Akom ini. Habis itu beliau dewasa baru ngikut. Dan banyak lagi banyak Gozlan yang beliau ikuti bersama Nabi itu. Tapi gara-gara beliau kemudian terlibat muamalah riba ini, Aisyah Anha mengatakan, kalau Zaid ini tidak bertobat, Qad jihadahu ma'a Rasulullah SAW. Dia telah menyanyiakan jihadnya bersama Rasulullah SAW. Maka bagi mereka yang masih berbuat kemungkaran, kemaksiatan, bertaubatlah. Kalau tidak, maka susah payah antum, jadi payah antum, penderitaan antum dalam jihad ini sia-sia belaka. Gara-gara kemaksiatan kemungkaran yang dilakukan. Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي يمسكم ما لو رياء ولا يؤمن بالله ولا يوم الآخر كما سلوك ما تشوفون عليه تراب تواصل ظالم قال الرسول لا يقدرون على شيء ما كسبوا وهو لا يخلق قوم الكافرين Hai orang beriman, janganlah kalian menghapus, menyanyiakan, membatalkan sholat kalian, ilmani wal ada. Dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Seperti orang yang berinfak atas dasar teman ya. dan tidak beriman kepada Allah akhir. Akhir seperti batu yang licin, di atasnya ada sedikit tanah, ada wisata, kemudian tanah tersebut tersingkir, sama sekali nggak ada bekas. Seperti itu hilangnya bahala jihad ini. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang kafir. Ibnu Taimiyah Allah menyebutkan ayat ini, ya, menyebutkan ayat ini dalam surah Al-Baqarah ini, ini bukan hanya khusus masalah sodakoh. Wa nadhiruhu, wa nadhiruhu al-jihadu fi sabilillah wal amru bil ma'ruf wa nahyi al munkar wa nahyi al munkar. Dan yang seperti itu bukan hanya sedekah saja. Jihad fi sabilillah, amar ma'ruf munkar ini bisa terhapus. Bisa terbatalkan bil mani wal ada. Dengan mengungkit ungkit Oh saya pernah ikut ini, saya pernah ikut ini, saya ini begini, saya ini. Hati-hati. Ini perkataan-perkataan yang bisa menyanyikan atau menghilangkan amal jihad yang lalu. Sekarang ini saya dengar ya ada beberapa ikhwan yang sangat disayangkan, dia membangga-banggakan amal-amalnya yang lalu itu dia ceritakan ke sana kemari bahwa dia pernah begitu, pernah begini, saya pernah ikut ini, pernah ikut ini, pernah ikut itu. Itu saya melakukan, itu saya melakukan, yang sana itu saya yang saya ikut sama lihat itu sama lihat ini. Ini bisa hapus. Ini sehingga sejenis almana, sejenis almana. Mungkin tidak berdampak kepada muslimin yang lain. Ya. Tetapi Walaupun bernambah hanya pada diri sendiri, tetapi bisa abdullah jihadahu. Bisa membatalkan, menyanyikan jihadnya. Illa ayatu, kecuali dia bertobat. Kemudian saya dengar lagi ikhwan Allah, hal-hal yang prihatin juga. Beberapa ikhwan yang sudah diuji dalam Allah dalam bentuk si jin ini itu kemudian melakukan Facebook Facebookan dengan ajnabiyah dengan muslimah ajnabiyah. Ya. ya. Sekarang teknologi Facebook dipakai untuk kemaksiatan. Untuk berhubungan dengan ajnabiyah. Jika kemudian ajnabiyah itu datang busuk dia. Berdua. Ya. Padahal dia sudah dalam level diuji oleh Allah Ta'ala perjalanan sudah jauh seperti ini. Apakah ini bukan bentuk penodaan kepada amalnya itu? Walaupun tidak sampai kepada perzinaan secara syar'i yang disebutkan zina secara syar'i Tapi itu sendiri kemaksiatan. Itu sendiri sudah bentuk bentuk yang disebut sebagai la taqrabu janganlah engkau dekati la taqrabu zina janganlah engkau dekati zina Bukan jangan engkau melakukan zina. Dekati saja tidak boleh. Di antara mendekat adalah berhubungan. Walaupun lewat Facebook, lewat SMS. Dengan perkataan-perkataan yang sedemikian. Apalagi kemudian di situ ada almananya. Saya ini seorang mujahid, saya ini terlibat ini, saya ini begini, saya begini. Membangga-banggakan dirinya pernah ikut ini, pernah ikut ini, dan segala macam. Supaya si Ajinabiyah tadi itu terpikat kepada dia. Apakah begini akhlak mujahidin? Apakah begini akhlak sahabat? Apakah begini akhlak salafus soleh? Oleh karena itu, ya Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah SWT. Takutlah kepada Allah SWT. Takutlah kalau pahala-pahala amal kita itu tiba-tiba sirna bagaikan bagaikan seonggok tanah di batu licin yang kena hujan lebat, akhirnya hilang. Tinggal batu di sini saja. Hati-hati. Hati-hati di dalam berbicara, hati-hati dalam melangkah. Hendaknya menjaga diri. Perjalanan sudah sedemikian jauh, sangat sayang kalau dicemari dengan hal-hal yang seperti itu. Saya kira demikian, ah, aku أقول قولي هذا setiap الله di ولكم kecuali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah heran ya, Ustaz. Ya, barakallahu Mungkin cukup Ustaz. Oh, oh ya. Ya. Jadi insya Allah uh, eh, rebut depan lagi gitu ya. Ya, ini jasa boleh orang Ustaz ini nasihat-nasihatnya buat kami semua ini Ustaz. Ya, barakallahu lakum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.